taala berkenan memberikan balasannya kepada kita dengan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan saat ini yaitu balasan berupa ampunan dan juga surganya yang luasnya seluas langit dan bumi Akhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Sore ini kita akan membacakan beberapa ayat yang terdapat di dalam surat Al-Infitar yang masih merupakan surat-surat Makkiyah satu surat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa kita baca ketika kita melakukan salat Aisyah di mana beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala wa jazahu jazaan خيرا عن الإسلام والمسلمين لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس قورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء شقت Barang siapa yang kebahagiaannya untuk melihat hari kiamat yang seakan-akan kita melihatnya dengan mata kepala kita sendiri maka bacalah yang pertama surat idza syamsu yaitu yang telah kita baca tafsirnya beberapa pekan yang silam yang kedua adalah idza samaa'u fatarat yang insyaallah akan kita baca tafsirnya sebentar lagi. Dan yang ketiga adalah idzas samaa'u syaqqat. Ini beberapa surat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala kita membacanya, diiringi dengan pengetahuan terhadap makna yang terkandung di dalamnya maka seakan-akan kita melihat hari kiamat tersebut dengan mata kepala kita saat ini padahal kita belumlah sampai belumlah mengalami akan kejadian yaumul kiamah tersebut kenapa demikian karena bahwa di dalam tiga surat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menggambarkan kepada kita berbagai macam peristiwa yang akan terjadi pada saat datangnya hari kiamat dan pasca terjadinya ya pasca terjadinya terlebur hancurkannya dunia ini maka akan kita dapatkan di dalam tiga surat tersebut. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengibaratkan seakan-akan kita melihat dengan kepala kita secara langsung, melihat dengan mata kepala kita secara langsung. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis riwayat Imam Nasai disebutkan satu ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu di mana Mu'ad bin Jabal ini memiliki kebiasaan salat Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidin Nabawi di kota Madinah. Nah, setelah beliau Salat Aisyah bersama Rasulullah di Masjidin Nabawi Maka kemudian beliau pulang ke kampung halamannya untuk mengimami jamaahnya ya di masjid beliau. Dan ini hampir beliau lakukan setiap hari seperti itu. Yang berarti bahwa mulainya salat Aisyah Muad bin Jabal di kampung halamannya itu jelas sudah lebih malam, ya agak malam. Yang tentunya juga para jamaah ketika itu sudah mulai mengantuk. Nah, satu ketika Muat ini membaca surat yang sangat panjang. Ya, surat yang sangat panjang. Maka kemudian ada salah seorang di antara jamaah yang mengikuti sholat beliau ini keluar meninggalkan muat bin Jabal yang ternyata membaca suratnya tidak rampung-rampung. Maka kemudian ada yang melaporkan kepada Mu'ad Si Fulan itu tadi meninggalkan jamaah yang anda pimpin Maka kemudian berbagai macam komentar pun muncul dari mereka Wah kalau begitu ini boleh jadi orang munafik Karena memang Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita Tidaklah seseorang itu meninggalkan Salat Aisyah dan salat subuh dengan berjamaah melainkan mereka adalah orang yang munafik dan jelas kemunafikannya. Maka klaim dari uh, Muad bin Jabal dan beberapa sahabat ketika itu ya terhadap sahabat yang meninggalkan jamaah ya boleh jadi dia adalah seorang munafik. Maka kemudian klaim ini pun didengar oleh uh, salah seorang yang meninggalkan jamaahnya Muad bin Jabal tersebut. Maka kemudian dia tidak terima dengan klaim yang dituduhkan kepada dirinya. Maka dia pun lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'ad bin Jabal dan mempertemukannya dengan orang yang melaporkan peristiwa penuduhan dirinya kepada seseorang yang meninggalkan sholat jamaahnya. Maka kemudian Rasulullah pun klarifikasi ini keadilan Rasulullah. Beliau klarifikasi kepada Muad bin Jabal. Benarkah Anda mengimami mereka dengan baca ini ini dan itu yang sangat panjang? Maka kemudian beliau mengatakan tidak cukupkah engkau membaca sekedar sabihis ma'robikal a'la idza sama fatarat ataupun idza zulzilatil ardu zilzalaha Ini diantara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keberadaan dan keutamaan surat Al-Infitar. Sebelum kita membacakan makna yang terkandung di dalamnya, terlebih dahulu kita mulai dengan membaca ayat yang pertama sampai ke 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون A'udzu billahi minasyaitonir rajim dan bismillahirrahmanirrahim telah kita bacakan makna tafsir yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita memulai masuk pada surat Al-Infitar ini pada ayat yang pertama. Idas sama'un fatarat Maka makna daripada idas sama'u fatarat sama dengan makna idas sama'u syaqqat yaitu tatkala langit-langit terbelah yaitu peristiwa yang menandakan akan datangnya hari kiamat Wa idzal kawakibun tasarat dan tatkala bintang-bintang berjatuhan maka bintang-bintang ketika itu yang jumlahnya yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala baik bintang-bintang yang besar ataupun bintang-bintang yang kecil maka ketika itu saling berjatuhan berseliweran kesana kemari menandakan berakhirnya kehidupan dunia ini wa idal biharu fujirat dan tatkala bihar yaitu lautan airnya tumpah ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Airnya meluap sehingga akan memenuhi bumi ini seluruhnya. Bumi diguncang, air lautan pun kemudian meluap. Wa idzal qubur bu'asirat dan tatkala kubur yaitu maksudnya adalah ahlinya orang-orang yang telah dikubur atau secara umum orang-orang yang sedang mengalami kehidupan di alam kubur di alam barzah bu'athirat yaitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dimunculkan serta merta di atas bumi, namun bukan bumi yang kita injak sekarang, yaitu bumi baru yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bumi yang datar, yang sangat-sangat luas. Yang di bumi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaumun jama'nakum wal awwalin satu hari aku akan kumpulkan kalian bersama orang-orang yang telah mendahului kalian. Allah akan mengumpulkan di bumi tersebut seluruh umat manusia dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang hidup terakhir nanti maka akan dikumpulkan di satu tempat yaitu di padang masyar Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peristiwa hancur leburnya dunia sampai dengan dibangkitkannya manusia di padang mahsyar maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang sebagian peristiwa yang akan terjadi. Apa itu? Yaitu alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat. Maka setiap manusia Setiap kita Baik yang muslim Ataupun yang kafir Baik mereka adalah orang-orang yang fajir Orang-orang yang banyak berbuat dosa Ataupun orang-orang yang banyak Berbuat sesuatu yang mendatangkan pahala Baik mereka yang orang Arab Dan mereka yang non-Arab Maka ketika itu Setiap mereka akan mengetahui apa yang telah mereka perbuat apa yang telah mereka kerjakan selama kehidupan mereka di dunia selama kehidupan kita di dunia baik yang kita lakukan pada saat kita baru saja mulai masuk usia baligh, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita maka itu akan Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan kita sehingga setiap kita akan mengetahui apa saja yang telah kita lakukan di dunia. Peristiwa-peristiwa yang telah kita lakukan selama sekian puluh tahun itu akan menjadi sesuatu yang sepertinya sangat segar baru saja kita lakukan. Karena apa? Karena Allah akan menghadirkannya di hadapan kita. Yang padahal boleh jadi tatkala kita di dunia ini, ya kita hidup di dunia ini apa yang kita lakukan kemarin saja terkadang sekarang kita lupa. Apalagi kemudian yang telah kita lakukan sekian puluh tahun yang lewat, maka sangat mungkin kita pun lupa. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah lupa untuk mencatat amal perbuatan yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Maka kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan kepada kita catatan-catatan amalan-amalan yang telah kita lakukan di muka bumi ini dalam keadaan terbuka lebar sehingga setiap kita akan bisa melihat apa saja yang telah kita lakukan di dunia Amal-amal yang telah terlupa atau bahkan mungkin yang kita lupakan sekalipun Maka akan Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan ketika itu Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Kafa binafsika al-yawma hasiba Cukuplah anda pada hari ini menjadi penghisap bagi diri Anda sendiri. Kenapa? Setelah kita mengetahui catatan-catatan amal yang kita lakukan, maka kita kemudian bisa menilai apakah saya nanti akan masuk ke dalam surga ataukah aku akan masuk ke dalam neraka. Sehingga pada hari itu orang-orang kafir akan mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Ini kitab apa? Kitab yang tidak meninggil meninggalkan sedikit pun peristiwa-peristiwa, perbuatan-perbuatan yang kecil ataupun yang besarnya, kecuali semuanya dicatat di dalam kitab ini. Maka itulah orang-orang kafir, orang-orang yang tatkala mereka kehidupan mereka di dunia senantiasa menantang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebaikan bagi kehidupan mereka. Termasuk di antaranya apa yang mereka lakukan menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran itu mereka anggap sebagai sebuah keberhasilan, sebagai sebuah kejayaan. Namun dia memiliki kiamah, jangankan perbuatan yang besar seperti itu untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, bahkan perkara yang kecil pun dicatat oleh Allah di dalam kitabnya sehingga mereka akan merasa sangat payah. Mereka merasa akan binasa dengan sebab mereka membaca rapot mereka kehidupan mereka pada saat di dunia. Dan beruntunglah orang-orang yang pada saat itu diberikan kitabnya dari sebelah kanannya ataupun dengan tangan kanannya maka ini adalah pertanda kebaikan bagi dirinya. Dan celakalah orang-orang yang diberi kitab dari arah kirinya atau dari arah belakangnya. Maka dia akan berteriak, celakalah diriku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memaafkan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan dan menggantinya dengan nilai yang baik menghapus angka ataupun nilai merahnya dan mengganti dengan nilai yang biru ataupun nilai yang hitam kepada kita memaafkan kesalahan-kesalahan kita menerima amal soleh yang kita lakukan. Ya ayuhal insan Wahai sekalian manusia Yang mukminnya Yang kafirnya Semuanya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan insan di sini mencakup seluruh kalangan manusia yang memang rata-rata manusia itu memiliki sifat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34 innal insana ladzulumun kafar sesungguhnya manusia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang banyak berbuat zalim dan banyak ingkar kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya menjadi mukhatab yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya yuhal insan. Meskipun dalam hal ini yang akan lebih terpanggil lagi adalah orang kafir ataupun orang-orang mukmin namun di dalam kehidupannya masih banyak menyimpang dari kebenaran sehingga Allah bertanya ma gharraka bi rabbikal karim ma gharraka bi rabbikal karim apa yang telah memperdayakan Anda membuat Anda terperdaya dari mengingat dan beribadah kepada Rabbmu yang maha mulia sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kita dari tidak ada yang telah memberikan rezeki kepada kita sepanjang kehidupan kita yang telah memberikan oksigen kepada kita dari sejak kita lahir ke dunia sampai kita mati Yang telah mencukupi segala kebutuhan kita Lalu apa yang kemudian menyebabkan anda Menyebabkan kita manusia turhaka, Lalai Dari beribadah kepada Rabb kita yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Padahal alladhi khalaqaka Dialah zat Yang telah menciptakan kita Dari sesuatu yang semula kita tidak ada Dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah pertama kali menciptakan Adam dari tanah Sebagaimana Allah menciptakan Isa juga dari tanah Dan kemudian dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala pula Allah menciptakan Hambanya dari saripati makanan yang Allah Subhanahu wa taala tampung di dalam tulang sulbi seorang lelaki yang kemudian terpancar sebagai mani dan ditampung oleh rahim seorang wanita dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memprosesnya fasawwaka menyempurnakan ciptaannya Maka Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menyempurnakan penciptaan kita manusia. Sehingga di antara bentuk kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, kita lihat sungguh bahwa tangan kita dan kaki kita dan anggota-anggota tubuh yang lainnya itu seimbang. Tidak ada seorang di antara kita yang tangan kanannya lebih panjang dari tangan kirinya. Yang kaki kirinya lebih panjang dari kaki kanannya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan yang sangat sempurna. Kemudian fa'adalak dan dalam sebagian bacaan ada yang memakai tasdid itu fa'ad dalak. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan bentuk yang meninggi namun dengan penuh keseimbangan. Coba kita lihat ada di antara kita yang memiliki tinggi lebih dari dua meter Namun mereka tetap bisa berjalan dalam keadaan seimbang Yang hal ini sangat berbeda dengan keadaan para binatang Bahaim di mana mereka berjalan bukan dengan dua kaki Keseimbangan mereka adalah dengan empat kaki Tangan yang mereka miliki pun dijadikan sebagai alat untuk berjalan. Maka sungguh ini merupakan anugerah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan bentuk yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada diri kita. Sehingga kita lihat di antara kita memang ada yang ganteng, ada yang cantik, namun juga ada yang jelek. Ada juga yang sedang Di antara kita ada yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Dengan memiliki kulit yang sangat putih Bahkan kemerah-merahan namun juga ada yang Allah ciptakan dengan memiliki kulit yang sangat-sangat hitam. Dan ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki kulit yang pertengahan di antara itu, tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih. Namun demikian bahasanya secara umum bahwa bentuk manusia ini jauh lebih bagus, jauh lebih sempurna ketimbang bentuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sejelek-jelek manusia maka masih lebih bagus seandainya dibandingkan dengan monyet. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling baik. Dengan sebaik-baik bentuk ya ketimbang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selainnya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan kepada kita tentang berbagai macam kelebihan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang kita banyak di antara kita umat manusia lebih-lebih lagi adalah orang-orang kafir yang mereka terperdaya tidak mau beriman, tidak mau melakukan ketaatan, tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala masih menegaskan kembali, kalla bal tukadzibuna biddin. Bahkan manusia bukan hanya saja mendustakan tentang ajaran-ajaran Islam. Mendustakan tentang agama Islam, mendustakan tentang syarat Islam. Bahkan di antara manusia ada yang betul-betul mendustakan agama. Mereka tidak mau mengakui adanya agama yang mereka katakan sebagai orang-orang ateis tidak memiliki agama karena mereka mengaku tidak memiliki Tuhan sehingga mereka tidak memiliki agama. Ini sebagian manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan kepada kita dengan sekian banyak kenikmatannya dengan sekian banyak keutamaannya dengan sekian banyak keistimewaan-keistimewaannya bahkan kemudian di antara mereka orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin dan kehidupan kami hanyalah kehidupan di dunia kami hidup dan kemudian kami mati sudah. Hidup dan kemudian mati dan kami tidak akan dibangkitkan. Ini sebagian manusia yang betul-betul mendustakan akan adanya agama, mendustakan adanya kebangkitan. Yang berarti pula mereka mendustakan akan adanya al-jaza, mendustakan akan adanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan di dunia ini. Sudah saya hidup di dunia, saya jalani kehidupan dan mati ya sudah. Tidak ada lagi nanti kehidupan di akhirat. Tidak akan dibangkitkan, tidak akan diberi balasan di akhirat nanti ya sudah balasannya di dunia ini. Maka di antara orang-orang kafir mereka ada yang mengatakan bahwa kejayaan hidup adalah kejayaan hidup di dunia. Sehingga orang yang memiliki prinsip semacam ini dari kalangan orang-orang kafir atau dari kalangan orang yang mengaku sebagai seorang muslim namun memiliki pemikiran-pemikiran kafir, tolak ukurnya adalah kejayaan hidup itu di dunia. Orang dikatakan jaya manakala mereka adalah orang yang berhasil di dalam menjalankan kehidupan dunia. Mereka sama sekali tidak meyakini akan adanya kehidupan di akhirat. Sampai kemudian mereka pun mendustakan akan adanya hari kebangkitan, akan mendustakan akan adanya al-jaza balasan dari Allah Subhanahu wa taala, baik balasan berupa kebaikan ataupun balasan berupa neraka Allah Subhanahu wa taala, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita menjumpai ayat-ayat yang semacam ini, ya seperti kata ad-din di dalam ayat ini, di mana ad-din itu memiliki beberapa makna sebagaimana yang telah kita sampaikan dahulu ketika menjelaskan tafsir surat Al-Fatihah. Ad-din terkadang memiliki makna al-amal dan ad-din terkadang memiliki makna al-jaza. Nah, manakala ada ayat-ayat yang semacam ini seandainya ditafsirkan oleh para ulama mufassirin dengan beberapa tafsiran yang tidak saling kontradiksi tidak saling ta'arud maka baik bagi kita untuk menerima semuanya baik dua tafsiran atau bahkan lebih seandainya memang tidak ada ta'arud tidak ada pertentangan maka bisa kita ambil semuanya maka tukadzibu tukadzibuna bidin mendustakan hari eh, mendustakan adin ini bisa bermakna kedua-duanya bisa mendustakan syariat agama, perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh agama Islam dan juga bisa mengandung makna mendustakan akan adanya adanya al-jaza. Mendustakan akan adanya al-jaza itu balasan di akhirat nanti. Wa inna alaikum lahafidhin Padahal sesungguhnya pada setiap kalian itu ada hafirin, ada para malaikat yang senantiasa menjaga kiraman katibin para malaikat yang memiliki sifat yang sangat mulia memiliki bentuk yang sangat indah yang mereka senantiasa katibin mencatat karena memang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya'lamuna ma taf'alun yang mereka senantiasa mengetahui apapun yang kita lakukan. Dan taf'alun apa yang kita lakukan ini mencakup apa yang kita lakukan dengan lisan kita. Apa yang kita lakukan dengan jawarih yaitu anggota badan kita dan bahkan apa yang terbersit di dalam hati kita. Maka mereka semuanya mengetahui Kenapa? Karena memang Untuk yang dohir berupa perbuatan Lisan kita berupa perbuatan Anggota tubuh kita tampak Dan ada pun yang ada di dalam hati kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tampakkan kepada mereka Sehingga mereka pun akan mencatat Ya wa inna alaikum lahafidin Sehingga di dalam surat Qaf ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun natid. Tidak ada satupun ucapan yang diucapkan oleh seseorang melainkan di sampingnya, di sisinya ada raqib, itu ada para malaikat yang mengawasi perbuatan dirinya. yang senantiasa hadir menyaksikan perbuatan-perbuatan dirinya. Maka ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya, kepada kita semuanya bahwa dimanapun kita berada, entah di keramaian atau di tempat-tempat yang sepi, niscaya di sana akan senantiasa ada raqibun atid. Ada para malaikat yang mengawasi dan hadir menyaksikan apa yang kita lakukan dan kemudian mereka akan mencatatnya karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para malaikat akan senantiasa kiraman memiliki sifat yang mulia. Mereka tidak akan pernah menyembunyikan sedikit pun amal soleh yang pernah kita lakukan akan senantiasa mereka catat dan pula mereka tidak akan pernah terluput dari setiap kejelekan yang kita lakukan ini kebaikan ketaatan para malaikat para malaikat makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak pernah durhaka sedikit pun kepada Allah maka tidak ada malaikat yang sentimen, oh, ini si fulan ini datang, ini adalah orang Indonesia." Wah, maka nilainya akan saya kurangi. Kebaikan-kebaikannya tidak akan saya catat, tidak. "Oh, ini orang Arab." Maka keburukan-keburukannya akan saya hapus. Tidak demikian. Bukan seperti itu tipe malaikat. Oh karena ini orang bangsawan, maka perbuatan sekecil apapun akan saya catat dan kemudian kesalahan-kesalahannya akan saya hapus, tidak. Tidak demikian para malaikat. Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka kepada Allah dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana yang kita sampaikan tadi, apa yang menjadi ham yang menjadi tekad di dalam diri kita maka akan dicatat oleh malaikat sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat hasanatan wa man hamma bis sayyiati walam ya'malha kutibat hasanatan kamilatan barang siapa yang bertekad, ya, bertekad bukan hanya sekedar lintasan, akan tapi bertekad untuk melakukan suatu kebaikan. Namun qadar Allah karena satu dan lain hal tidak jadi melakukan kebaikan tadi. Maka orang yang sudah bertekad tadi akan kutibat hasanatan, dicatat melakukan satu kebaikan. Dan barang siapa yang memiliki tekad untuk melakukan kebaikan dan kemudian dia memang betul-betul melakukannya, maka dirinya akan dicatat ya, melakukan minimal dengan setiap kebaikan yang dia lakukan akan dicatat menjadi 10 kebaikan sampai lipatan-lipatan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai 700 kali lipat dan bahkan sampai ila at'afin katsiratin sampai lipatan-lipatan yang sangat-sangat banyak yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Wa man hamma bisayyi'ah dan barang siapa yang bertekad untuk melakukan satu keburukan namun tidak jadi melakukannya dan tidak jadinya di sini bukan karena ketangkap KPK misalnya. Bukan karena ketangkap massa. Akan tapi tidak melakukan kejahatannya tadi karena sadar oh ya ini merugikan orang lain. Oh ini dosa. Maka orang yang meskipun semula sudah bertekad kuat namun kemudian tidak jadi melakukannya, dia akan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Contohnya adalah disampaikan oleh Rasulullah dalam kisah yang terjadi pada tiga manusia di zaman dahulu yang mereka bersafar di tengah perjalanan kemalaman dan kemudian mereka menginap di sebuah gua. Dan tiba-tiba kemudian pintu guanya tertutup dan salah satu di antara mereka ada orang yang meninggalkan kemaksiatan karena disebut nama Allah di sana. Itu apa? Ketika ada salah seorang pemuda yang dia sangat cinta kepada sepupunya. Dan ini secara agama halal untuk dinikahi. Sangat cantik, begitu inginnya dirinya bisa menzinai si sepupunya ini. Dia cari dari kesempatan, dia rayu namun si perempuan tadi senantiasa tidak mau meladeni permintaan si sepupu laki-lakinya. Maka tibalah saat kesempatan yang sangat baik bagi si lelaki ini. Yaitu datanglah musim paceklik ketika itu. Datanglah musim paceklik. Dan kemudian termasuk di antara yang mengalami e, keadaan krisis pada saat itu adalah si gadis ini. Dia tidak punya apa-apa. Maka dia pun datang kepada si sepupunya untuk meminjam sesuatu untuk menyambung hidupnya. Maka kemudian Si lelaki ini mengatakan, bahkan ini tidak saya pinjam, saya kasih dengan catatan nanti Anda menuruti apa yang menjadi keinginan saya. Dalam keadaan darurat, maka si perempuan ini sepertinya menyetujui. Ya, untuk menyambung hidup. Urusannya adalah hidup dan mati. Namun ketika si lelaki ini sudah persis di atas si perempuan untuk melakukan perzinaan, maka si perempuan ini mengatakan Janganlah engkau robek kehormatan diriku ini Kecuali dengan cara yang halal Itu dengan cara menikah Maka ketika si lelaki ini mendengar Ucapan sepupunya perempuan Dia langsung pergi Dan kemudian tidak jadi menzinai Dan dia pun tidak meminta kembali Harta yang dia berikan kepada si sepupunya dan kemudian ini disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya Allah seandainya ini adalah amal soleh yang pernah aku lakukan yang terbaik tolong bukakan pintu gua ini dan kemudian akhirnya terbukalah pintu gua tersebut maka seseorang yang berniat untuk melakukan kemaksiatan dan tidak jadi melakukannya karena faktor yang benar seperti ini maka akan dicatat sebagai sebuah hasanah sebagai sebuah kebaikan. Namun kalau orang tidak jadi melakukan karena kayak tadi ketangkep KPK, belum jadi korupsi sudah ketangkep. Belum jadi menerima duitnya, duitnya karena masih di sana-sana. Udah ketangkep duluan, maka dia tidak termasuk ke dalam ini. Ataupun ada orang yang mau mencuri, belum berhasil sudah kemasa, Maka ini pun tidak termasuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini Mudah-mudahan eh, kita bisa mengambil pelajaran dari 12 ayat yang terdapat di dalam surat Al-Infitar ini kita jadikan sebagai bekal untuk kehidupan kita sehingga dengan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehidupan kita di dunia dari melakukan berbagai macam yang akan mencelakakan kehidupan kita di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kita mendatangi setiap kebaikan yang akan menjadikan sebab dekatnya kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak salah dan kurang karena kebodohan saya pribadi dan gangguan syaitan dan setiap kebenaran adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan ataupun ada koreksi untuk saya ya, saya persilahkan. Jazakumullah khairan. Kita masuk pada sesi tanya jawab jika seorang memiliki dosa masa lalu yang macam-macam dan dia ingin bertaubat. Bagaimana cara ia bertaubat? Haruskah ia menyebutkan dosa tersebut satu persatu untuk memohon ampun atau dapat digeneralisir seperti ya Allah ampuni dosa-dosaku di masa lalu? Maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tanpa kita sebut satu persatu pun Allah telah mencatatnya. Allah telah mengetahuinya. Maka cukuplah kita kemudian menyebut secara general Secara umum dosa-dosa masa lalu kita Dengan sungguh-sungguh dan kemudian kita berkomitmen ya berkomitmen untuk tidak mengulangi. Ya, ini yang diberikan e, catatan oleh Syekh Saleh bin bukan tidak mengulangi ini akan tapi berkomitmen untuk tidak mengulangi, bertekad sungguh-sungguh untuk tidak sampai mengulangi. Maka orang yang sudah bertekad seperti ini namun ternyata satu ketika mengulangi lagi namun kemudian dia menyesal dan bertobat lagi maka insya Allah taubatnya tetap diterima. Wallahu taala alam. Saat apakah syaitan iblis mengetahui isi hati kita? Apakah syaitan iblis bisa mengetahui isi pikiran kita? Terima kasih. Secara umum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahasanya para syaitan itu innahum yaranakum walam taronahum. Mereka mengetahui tentang kita. Ya. Mereka mengetahui tentang kita namun kita tidak tahu tentang mereka. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan inna syaitana yajri majrad Sesungguhnya syaitan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah kita. Maka dari ayat tadi dan dari hadis ini wallahu taala a'lam boleh jadi syaitan itu mengerti, mengetahui lintasan-lintasan yang ada di dalam pikiran kita. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana jika hanya ada satu laki-laki Yang akan sholat dan wanita satu orang bermakmum. Yang namanya wanita dia berkewajiban makmumnya di belakang lelaki. Ya, meskipun hanya satu orang maka posisinya tetap di belakang lelaki, tidak boleh sejajar. Adapun kalau yang makmum itu satu orang lelaki, maka dia diletakkan di sebelah kanannya imam. Nah, kalau sudah dua orang maka kemudian di belakangnya imam. Yang kedua bagaimana jika seorang wanita menjadi imam bagi wanita lain di masjid ketika sholat jahar apakah tetap menjaharkan bacaan? Ya tetap menjaharkan bacaan Namun jaharnya tentunya yang penting didengar oleh orang-orang ataupun jamaah yang ada di sekitarnya tidak seperti jaharnya para lagi tidak pula kemudian pakai mic lah tidak perlu Eh, yang penting para jamaah yang ada di sekitarnya itu bisa mendengarkannya. Wallahu taala Bagaimana hakikat mimpi itu dalam tidur ketika sudah berdoa tapi tetap bermimpi tidak baik? Bagaimana sebaiknya? Ya memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah tersisa dari tanda-tanda kenabian kecuali al-mubasyyarat kecuali kabar gembira. Dan kabar gembira ini dikatakan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, "Wa mal mubasyarat?" Dan apa itu mubasyarat wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan ar-ru'ya as-salihah ataupun ar-ru'ya al-hasanah itu mimpi yang baik. Maka mimpi yang baik ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi yang buruk itu datangnya dari syaitan. Nah bagaimana seandainya kita sudah berdoa Namun kemudian juga kok tetap masih mimpi buruk Yang pertama kali kita evaluasi Doa kita kira-kira sudah tulus ataukah belum Di dalam kita memohon kepada Allah perlindungan sudah tulus atau belum Kalau sudah maka kemudian kita tambah lagi doa yang lainnya Semula misalnya kita sudah dengan cara membaca doa Bismillahirrahmanirrahim amut itu kok masih diganggu? Maka kita tambah sebelum tidur kita baca ayat kursi. Ya, kita baca ayat kursi. Eh kok juga masih? Maka kita coba baca surat Al-Mulk. Ya, kita baca surat Al-Mulk. Mudah-mudahan dengan demikian tidak sampai kemudian diganggu oleh syaitan lagi. Dan andaikan pun juga diganggu, maka ketika bangun bacalah ta'awud dan meludah ke arah kiri dan kemudian tidur kembali. Dan kalau juga masih juga diganggu, maka kata Rasulullah e, rubahlah posisi tidurnya. Kalau semula semisal kepala di sebelah barat, pindahlah ke sebelah timur. Bagaimana penciptaan makhluk di bumi antara manusia dengan berbagai hewan? Lebih dahulu mana? Wallahu taala alam. Saya tidak tahu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenaan surat Al-Infitor ayat ke-7 Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan tubuh kita semua seimbang Bagaimana dengan orang yang mengalami cacat fisik dari lahir Ya mungkin ada Mungkin ada Satu, dua Tapi ini sungguh sangat jarang Sampai-sampai di dalam hadis riwayat Imam Muslim pun Rasulullah mengatakan ketika beliau e, menyebutkan hadisnya tentang kullu mauludin yuladu alal fitrah dan seterusnya dan beliau mengatakan in syi'ta jika Anda mau maka bacalah firman Allah fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha maka kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah engkau dapati setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan sempurna? Bahkan tidak ada kalian tidak mendapati adanya kambing yang lahir ke dunia dalam keadaan telinganya pecah, hidungnya hilang, tidak ada. Ini kata Rasulullah. Maka kalaupun ada itu sangat-sangat jarang dan boleh jadi keberadaannya seperti itu ini karena kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa kemudian ada cacat? Karena boleh jadi dia minum pil KB. Eh ternyata KB-nya enggak berhasil. Ya. Tetap lahir anak, namun kemudian cacat. Wallahu taala alam. Jadi secara umum, ya secara umum manusia dilahirkan dalam keadaan yang lebih sempurna, lebih seimbang. Wallahu taala alam. Saat apakah manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna? Jawabnya iya. Yang paling sempurna dalam surat e, nanti pada saat baca At-Tin, ya, Allah mengatakan alaisa Allah bi ahkamil hakim eh, apa namanya? E, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam dengan sebaik-baik bentuk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Lalu bagaimana dengan malaikat dan yang lainnya? Jazakumullah khairan. Adapun para malaikat maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam beberapa ayat tadi mereka adalah kiram. Dan kiram ini dijelaskan oleh beliau Syaikh penuh Saimin itu memiliki bentuk ya memiliki bentuk yang uh, memiliki khilqah yaitu bentuk fisik yang lebih baik dan juga memiliki khuluk yaitu uh, perangai yang juga lebih baik. Maka di dunia ini kalau kita hendak membandingkan manusia dengan makhluk yang lain, manusia adalah yang paling sempurna, yang paling baik. Adapun kalau dibanding dengan malaikat, wallahu taala alam, saya tidak tahu. Namun di satu sisi tadi Allah menyebut para malaikat adalah makhluk yang kiram, ya. Namun bagaimana perbandingan antara manusia dan malaikat, wallahu alam. Ya, namun mereka dijasan memiliki bentuk yang baik, ya, dan juga memiliki akhlak yang baik. Wallahu taala. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.